Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Akidah. Dalam pembahasan kitab Akidah li Syekhina Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah yang berjudul Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Inilah dari jalan dakwahku dan akidahku. Maka telah kami jelaskan ucapan penulis di muqaddimah setelah khutbatil hajah maka beliau mengatakan fa inna halamaka kasurat al apaid al mukhtalifah wa intasharat da'watu syatta wa halu ashabiha kama qala ta'ala fataqattu amrahum bainahum zubura kullu hizbim bima ladaihim farihun maka di saat banyak sekali dakwah-dakwah yang notabene mengaku di jalan Allah dan Rasulnya yang mana pada hakikatnya mereka berdakwah kepada kelompok-kelompoknya di antara mereka kelompok-kelompok yang sesat maka digambarkan oleh Allah Jalla wa bahwa perkara mereka beraneka ragam dan seluruh kelompok memandang bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Dan begitupun di dalam ucapan Arab dari syair mengatakan wa kullun yad'i waslan li Laila wa Laila la tukiru lahum bidzaka maka semua orang gede rasa baper bahwa dirinya ada hubungan dengan Laila padahal Laila jauh dari persangkaan laki-laki tersebut bismillah maka maknanya semua dai-dai yang mengajak manusia kepada jalan-jalan mereka dan hizb-hizb mereka maka mereka menganggap bahwa mereka diajar di jalan kebenaran mereka menganggap di atas jalan yang hak mereka menganggap di, di jalan sunnah mereka menganggap dirinya berdakwah kepada manhaj ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah Padahal manhaj as-salafiyah yang mereka ada padanya berlepas diri. Seperti syair ini. Wa kullun man yada'i waslan bilaila au Semua orang laki-laki GR menganggap dirinya Laila mencintainya. Laila mengirim surat balasan. Laila menganggap bahwa si fulan ini kekasihnya. Dan begitu pun dakwah-dakwah yang bernotabene kepada ahli sunnah. Semua da'i-da'i dari kelompok firak abdallah, the wrong path, dari jalan-jalan mereka yang salah, as-sufiyah mengaku berdakwah sunnah. as Asyiah, ar-rafidah mengaku berdakwah as-sunnah. Al-khawarij yang berperang melawan pemerintah dan mengkafirkan pemerintah dan membunuh kaum muslimin dan membuat bom bunuh diri mengatakan kami adalah dari kelompok ahlu sunnah wa kullun man yada'i waslan li Laila. Semua orang akan menganggap dirinya mengenal Laila, cinta kepada Laila dan Laila pun mencintainya. Tetapi hakikatnya wa Laila la tukiru bidaka. Maka Laila berlepas diri dari kelompok dakwah ini yang mengaku-ngaku kepada ahli sunnah. Kemudian Syekh juga menjelaskan bahwa keadaan dakwah sekarang ini selain mereka semuanya menganggap berada di atas sunnah bahkan dari kelompok-kelompok dakwah yang batil sama sekali tidak mengacu kepada Islam itu akan merasa dirinya di atas jalan yang benar. Kemudian Syekh memisalkan dengan dua tokoh yang mana mereka berada di jalan yang buruk dan bagaimana disebutkan oleh Allah mereka merasa dirinya di atas jalan yang benar. Maka yang pertama adalah Fir'aun yang mana dia mengumandangkan dalam puncak kesesatannya tauhid ar-rububiyah dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah rob kalian yang paling tinggi. Jelas ini adalah kesesatan yang nyata. Namun apa yang mereka atau Fir'aun dan pengikutnya kumandangkan kepada pengikutnya adalah mereka menganggap jalan yang benar. Seperti Allah sebutkan di dalam ayatnya, ma'urikum illa ma'aro, wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad. Maka tidaklah kami ini mengajak kecuali kepada sabilar rasyad, jalan yang hak. Dan bahkan Firaun pun menganggap dirinya dalam keadaan benar dan lawannya Musa dan Harun dalam keadaan kesesatan dan mendakwakan bahwa dakwah keduanya dalam keadaan kesesatan. Maka dia mengatakan daruni Abdul Musa wal yad'u rabbahu. Biarkan aku membunuh Musa karena dia berdoa kepada Robnya. Kenapa? Ini akhofu an yubaddila dinakum. Ini alasan pertama. Bahwa saya takut akan merubah agama kalian. Yang menyembah kepadaku kelak akan menyembah Musa dan Harun, Robnya Musa dan Harun. Au an yudhirafil ardil fasada. Ilah yang kedua ditakutkan dakwah mereka yang buruk itu menyebar sehingga membuat di dunia ini keburukan. Lihat bagaimana Firaun yang berdakwah ar-rububiyah Kemudian datang dua rasul yang diutus oleh Allah. Bagaimana sudut pandang dakwah Fir'aun atas dirinya dalam keadaan ala sabili rasyad dan menganggap dakwah Musa dan Harun adalah keburukan yudhiru fil ardi fasadan dan juga ditakutkan akan mengganti yubadila dinakum maka di sebarkanlah fitnah yang keji bahwa keduanya hanya sekedar penyihir dan dikatakan inna hadani sahiron bahwa keduanya adalah hanya seorang penyihir saja. Dan begitu pun contoh yang kedua orang-orang munafikun yang mana mereka jelas di atas kesesatan. Di saat dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Qaimada. Qum la sa'adribuk. Ya akhi nas lama yan as yaqum bi tal Maka disebutkan janganlah berbuat keburukan di muka bumi ini mereka mengatakan aku dalam keadaan muslimun dalam keadaan membuat kebaikan, bukan keburukan. Dan begitupun di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa takkid ala innahum humul mufsidun, bahwa mereka benar-benar orang yang membuat keburukan. Namun mereka menganggap dirinya dalam keadaan kebenaran. Dan inilah keadaan dakwah di mana semua orang mengaku di atas manhaj ahli sunnah padahal mereka dalam keadaan kesesatan. Maka ini gambaran yang digambarkan oleh Syekh rahimahullah sebelum dia memulai masuk kepada akidahnya. Kemudian kita masuk kepada pelajaran hari ini. Wa ilaika masalan. Maka bagi kamu misal. Di sini saya ingin menyebutkan misal apa yang terjadi di negerinya negeri Yaman. Hadihi ta'ifah Allah al-mariqah al-ismailiyah Bahwa di sana ada kelompok sesat yang mengajak kepada seperti khawarij dan lebih dari itu dari segi keyakinan seperti syiah di Najran, makna Najran adalah daerah di Saudiya. Maka Najran daerah yang masuk sekarang kepada Saudiya yang bersebelahan dengan Yaman dan dekat dengan So'dah di Yaman Utara. Wal Farah wal Atfin wal Ihsa wal Ghatif wal Bahrain wal Madinah. Maka ini adalah semua tempat-tempat negeri wahum al-musammuna au al-musammauna bin Nahwalah wa biharaz wa aras bin Nuqum dan bahkan di negeri Yaman Haraz adalah daerah di Yaman Utara dan Aros dan Nukum di Son'a, di ibu kota Son'a. Maksudnya Syekh ini menjelaskan bahwa Ismailiyah ini ada di berbagai negeri. Di Saudiyah Najran dan juga di Bahrain dan juga di Madinah disebutkan An-Nahawalah dan di Yaman di Haroz, Aros dan di Nukum Son'a di tiga tempat ini di Yaman wabil Hind wa masyaikhihim yusamuna bil makarimah maka di Yaman dan di negeri Hind di India mereka menamakan dengan al makarimah walaisu bi mukarramah au bi makarimah maka mereka menamakan dirinya dengan al-makarimah. Wal makarimah tasibuna ilal madhab al-batini al-mulhid al-muhadda lillah wa rasulih walil islam. Maka kelompok mereka al-makarimah dinisbatkan kepada madhab al-batini. Maka mereka dinamakan al-batiniyah yang mana mereka keluar dari Islam dan mereka melampaui batas dari syariat Allah dan Rasulnya dan Islam. Fakat qatala aslafuhum al-hajij bi baitillah al-haram. Waktala ul-hajar al-aswad. Dan di zamannya waktu mereka jaya, maka mereka menyerang Ka'bah dan membunuh di saat musim haji dari para haji ahli sunnah. Karena mereka berkeyakinan al-mariqah menghalalkan darah seperti khawarij namun arahnya kepada asyiah maka mereka pun selain membunuh kaum muslimin dan juga mengambil hajar aswad dari tempatnya. Wa baqiya indahum fatrah minaz zaman summa kasaron minhu. Kemudian menyimpannya Hajar Aswad itu bagi mereka disembunyikan kemudian dikembalikan kembali dalam keadaan rusak. Maka inilah hakikat dari al-makarimah. Yang mana dakwah mereka bukan kepada dakwah yang hak. Namun lihat bagaimana di sini mereka menyangka dirinya dalam keadaan kebenaran. Fal makarimah laisu muslimin, Syekh menghukumi kelompok makarimah kufar, bukan dari muslimin. Balhum ador anil Islam minal Yahud wan Nasara. Balhum ador alal Islam minal Yahud wan Nasara. Bahkan mereka lebih berbahaya permusuhannya kepada Islam lebih daripada Yahud dan lebih daripada Nasara. Wa ma'ahada fahum yunshiruna dakwatahum bil kutub wa min al minal igra'at al maliyah dan dalam keadaan kesesatan yang nyata seperti itu maka mereka berdakwah dengan menyebarkan kitab pemahaman mereka dicetak kitab-kitab dan juga minal igra'at al maliyah dengan berdakwah dengan uang-uang mereka. Seperti dakwah-dakwah kelompok-kelompok Nasroniyah di Indonesia dengan uang di daerah-daerah terpencil dengan bantuan Indomie dan sebagainya